Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhal musyahidun al-kiram aina makuntum. kuntum kaifa halukumul yaum asa antakunu takunu fi khair wa afiyah. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ana Maria Kiftia masrurah jiddan biliqaikum fi hadzal sabah til barnamaj Ta'limul Lughah Al-Arabiyah Bittelvizion. Pemirsa, senang sekali saya Maria Kiftia dapat menjumpai pemirsa semua, tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pelajaran bahasa Arab lewat televisi. Hazal barnamaj muhimun lana aman waliddarisina bil lughah al arabiyah khasan. Lianna bimusyahadati hadal barnamaj satazidu ulumana wa ma'rifatana an ahamiyah al-lughah al-arabiyyah fi jami'in nawahi. Pemirsa, acara ini sangat penting untuk kita saksikan, terutama bagi pemirsa yang sedang dalam proses belajar bahasa Arab. Karena dengan menyaksikan acara ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Dan seperti biasa pemirsa, sebagaimana minggu-minggu yang telah lalu, di hadal bernamaj nu'ti lakum fursah lil jawab anil as'ilah minal Ustadz Syamsul Arifin. Izan, iza kana hunaka mayyastati' ijaba as-su'al, tafaddal bil ittisal bina ila tilfizyun bir al-mawjud amamakum ala syasyah. Seperti biasa pemirsa bahwa pada acara ini nanti kami akan memberikan kesempatan bagi pemirsa semua untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Syamsul Arifin. Jadi siap-siap pemirsa bagi Anda yang merasa mampu untuk menjawabnya, segera hubungi kami di nomor 0215743476 atau di nomor 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Dan seperti biasa pemirsa kita telah ditemani oleh dua orang Eh, guru kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Amani Lubis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustazah? Alhamdulillah khair. Syukran Mas. Tema kita pada pagi hari ini masih berbau nasionalisme ya Ustazah ya. Hmm, Kalau kemarin uh, tentang pahlawan wanita RA Kartini, hmm. sekarang hmm. Ki Hajar Dewantoro. Baik, bagus sekali. Iya, kira-kira bisa dikasih bocoran sedikit Ustazah? Hmm. Apa yang akan dibahas? Ah, iya, baik. Jadi nanti di awal acara ini ada pengenalan kata-kata uh, yang baru atau kita juga mengingat kata-kata yang sudah pernah diajarkan sama-sama di sini di dari TVRI. Kemudian ada dialog. Dialog yeah. ini penting kita melihat ada dua uh, orang ya mm -hmm. mahasiswa mahasiswi berdialog tentang Ki Hajar Dewantoro dan iya. kita akan melihat bagaimana Uh, beliau men, uh, tanggal kelahirannya itu menjadi Hari Pendidikan Nasional oh, Indonesia. gitu. Jadi berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasionalnya yeah. itu ya Ustazah ya. ya. Ya, pemirsa selain ada Profesor Dr. Amani Lubis, kita juga telah ditemani oleh guru kita Dr. Syamsul Arifin MA. Assalamualaikum Ustaz. Iya, bagaimana Ustaz pertanyaan-pertanyaan kita pada pagi hari ini? Hmm, sudah siap. Sudah siap Ustaz ya. <laughs> nah, pemirsa semua juga pasti sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Syamsul. Walakin qabla an nusyahid uh, eh, hadzal dars uh, hayya bina nasma ila tilawatil Qur'an allazi sayaqra'uhu akhuna Abdul Razik wa li akhina Abdul Razik falyatafaddal mashkura.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 رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم al musyahidun al-a'izza, syukran jazilan annakum maziltum ma'ana. Pemirsa, terima kasih banyak karena masih bersama kami. Dan langsung saja kita saksikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Amani Lubis, Faltatafabbal Mashkuro. Silahkan Ustazah. Syukran Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram. نلتقي في هذا اليوم المبارك بتعليم اللغة العربية بالتلفزيون الإندونيسي أهلا بكم في برنامج المحبوب لنا جميعا والموضوع اليوم عن العيد القومي للتعليم أو عيد التعليم الوطني فسنستمع معا إلى حوار لممدوح وفوزية وسيتكلمون عن البطل الإندونيسي Ki Hajar Dewantoro. Pemirsa yang terhormat, senang bertemu Anda kembali hari ini dan tema kita hari ini adalah tentang Hari Pendidikan Nasional. Tokohnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Uh, mari kita sebelum memulai tentang tema uh, Hari Pendidikan Nasional kita mengenal atau mengingat kembali beberapa ungkapan kata-kata yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu. Pemirsa, uh, sekarang ada kata-kata dalam caption berikut. Mabna, mabani aliyah. Mabna artinya bangunan, mabani aliyah bentuk jamaknya artinya gedung-gedung tinggi. Mabani aliyah. Syariah syawari' wasi'ah, jalan-jalan yang luas. Di baris ketiga ada kata funduk. Bentuk jamaknya fanadiq fakhma. Hotel-hotel yang mewah. Selanjutnya mahal. Jamaknya adalah mahallat tijariyah. Toko-toko eh, toko-toko artinya. Manatik munkhafidah. Artinya eh, wilayah rendah ya, kawasan rendah. Baik, selanjutnya pemirsa ada kata-kata lagi dari minggu lalu juga sudah kita dengar. Kata Majlis An-Nuwab. Majlis An-Nuwab artinya DPR, ya Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu di bawahnya ada Majlis Syura. MPR, Majlis Permusyawaratan Rakyat. Lalu selanjutnya Kasrul Riasah istana kepresidenan. Asimah, ibu kota. Lalu yang terakhir, mutakaddimah, artinya maju. Itu pemirsa, tentu kita sudah mulai mengingat kata-kata tersebut dan uh, saya ada lagi beberapa kata untuk menambah wawasan dan juga mengingatkan kembali pada uh, pelajaran yang lalu. Mari silahkan disaksikan Izdiham artinya keramaian atau keramaian lalu lintas begitu. Izdiham jamaknya izdihamat. Baris yang kedua ada fayaban. Jamaknya fayabanat. Ya. Artinya banjir. Lalu geografia. Geografia ini mirip dari yang kata bahasa Inggrisnya atau yang bahasa Indonesia juga ya. Geografi, geografia. Lalu selanjutnya tamma yutimmu. Ini kata kerja artinya uh, telah selesai atau telah dilakukan. Ya. Terakhir adalah muskilah. Muskilah tentu pemirsa juga mengenalnya ya. Muskilat bentuk jamaknya artinya permasalahan. Muskilah, muskil. Ya. Itu pemirsa beberapa ungkapan kata-kata yang sudah kita kenal dari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan beralih ke pelajaran hari ini, yakni an Ki Hajar Dewantoro. Wa hadzal batal al-azim laqad eh, hadzal batal al-azim eh, pahlawan nasional Indonesia ini hari kelahirnya kelahirannya dijadikan hari pendidikan nasional Nah, selanjutnya ini kata-kata baru untuk pelajaran hari ini. Yaumut Ta'lim Al-Wapani Hari Pendidikan Nasional Harakat Wataniya Perjuangan-perjuangan atau uh, ya perjuangan nasional Selanjutnya di baris ketiga Abtalul Harakat Al-Wataniya Para pahlawan perjuangan nasional. betul kita sudah lihat beberapa episode yang lalu juga artinya pahlawan. Eh, Ibu Kartini kita katakan kepadanya juga minal batalat al Indonesia. Batal untuk laki-laki, batalah untuk perempuan, lalu ini bentuk jamaknya abetal. Ya. Selanjutnya kata kerja, tahaddasa, ya tahaddas, tahaddus kata kerja ini artinya berbicara, mengucapkan sesuatu, ya, tahadasa e, eh, mengatakan. Kemudian di baris terakhir ada ta'lim, e, maksud saya at-ta'lim wasilatul kifah lil wusuli ila istiqlal. Ungkapannya agak panjang pemirsa, tapi mari kita ingat-ingat, ta'lim artinya pendidikan. Nah, pendidikan salah satu cara adalah cara perjuangan juga untuk memperoleh kemerdekaan. Saya ulangi kalimat ini, eh, kata-kata ini, eh, eh, kalimat ini ya. At-ta'lim wasilatul kifah lil wusuli ilal istiqlal. Ya, pemirsa selanjutnya masih ada caption lain. Kata yang pertama adalah tarikh. At-tarikh. At-tarikh adalah sejarah. Selanjutnya, zalikal yaum yarja'u tarikhuhu ila hari itu adalah tanggal atau diperingati sebagai hari apa begitu titik-titik masih dilanjutkan zalikal yaum yarji'u tarikhuhu ila ya nah di baris ketiga kata kerja kembali sama yusami atau ya yusami. Lalu tasmiyah artinya e, dinamakan atau menamakan e, sesuatu begitu. Dan selanjutnya ini cara mengungkapkan undang-undang nomor sekian begitu. Ada undang-undang nomor 305 tahun 1959. Dalam bahasa Arabnya adalah Nasul Qarar Rakam 305. Alf, عام 1959. Ya, nah di baris terakhir pemirsa ada kata yang singkat ini raid. Raid artinya uh, pemimpin atau uh, ketua, jamaknya adalah ruwad. Ya, para pelopor artinya di sini juga. Ya, pemirsa selanjutnya kita masih uh, dalam rangka untuk mempersiapkan dialog nanti kata-kata penting juga kita perlu lihat adalah qaddara, yuqaddiru takdir. Qaddara kata kerja artinya menghargai. Yuqaddiru juga menghargai dalam bentuk ke eh, masa kini. Lalu takdir kata bendanya. Di bawahnya ada ungkapan takdiran li juhudihil jabbara Artinya e, sebagai penghargaan dari perjuangannya yang hebat. Takbiran li juhudihi al-jabbara. Di baris ketiga pemirsa kita baca sama-sama. Takarraba, ya takarrabu, takarrubun ila. Takarraba artinya mendekatkan, uh, ya mendekatkan dalam bentuk masa lampau. Kemudian masa kininya, ya takarrabu ruban ila eh, kata bendanya artinya mendekatkan kepada eh, kepada siapa nanti dalam konteks Ki Hajar Dewantoro mendekatkan diri kepada rakyat ya nah selanjutnya adalah takarruban ila ammatis al ammatin nas ya eh, mendekatkan diri kepada masyarakat umum takarruban ila ammatin nas Kemudian yang terakhir ada kata ghayyara, yughayyiru, taghyir yang artinya e, mengubah, mengubah ya atau mengganti. Uh, mengganti dalam bentuk masa lampau, masa kini dan kata bendanya. Ghayyara, yughayyiru, taghyir. Nah itu pemirsa tadi kata-kata dan ungkapan yang sudah kita dengar bahwa eh, yang kita baca juga bersama di monitor TV televisi Anda bahwa ada kata-kata yang nanti akan mengantarkan kita memahami dialog. Mari kita saksikan dialog antara Mahmud, eh, maksud saya antara Mamduh dan Fauziah tentang Ki Hajar tepat dulu آه، يا فوزية نعم في الشهر الماضي تحدثنا عن السيدة كارتيني وهي من البطلات الإندونيسيات المعروفة بتحرير المرأة أليس كذلك؟ صحيح يا ممدوح في الشهر الماضي نعم. تكلمنا عن سيدة كارتيني وهي بطلة من البطلات المعروفة بجحودها في تحرير المرأة في بلادنا نعم يا فوزية وقد احتفل الشعب الإندونيسي بذكرى مولدها في الحادي والعشرين من أبريل وفي اليوم الثاني من مايو هذا احتفل الشعب الإندونيسي أيضا للمرة الثانية وهي بذكرى يوم التعليم الوطني نعم وذلك اليوم يرجع تاريخه إلى ميلاد Ki Hajar دوانترا أيوة نعم وهل تعرف بالضبط متى ولد كي هجر ديوانتورو؟ كي هجر ديوانتورو؟ نعم طبعا يا فوزية ولد فضيلته في الثاني من مايو عام 1889 في جوجاكرتا وسمي برادا مسودي سوريانينغراد آه. ولكن يا فوزية بعد أن بلغ أربعين من عمره غير اسمه إلى كهاجر ديوانتورو آه هناك شيء يعجبني يا ممدوح ما هذا الشيء يا بوزيا؟ آه لماذا غير <coughs> اسمه؟ آه ذلك تقربا إلى عامة الناس سبحان الله هو غير اسمه لأجل التقرب إلى عامة الناس أيوة نعم أرى أن كهاجر ديوانتارو أه، له مروءة عظيمة وشخصيته متواضعة أم صحيح يا فوزية له مروءة عظيمة وشخصية متواضعة آه ممدوح تفضل أيوة شكرا آه، يا ممدوح واعتبر اليوم الثاني من مايو آه، يوم التعليم الوطني ذلك تذكارا نعم. لميلاده وتقديرا آه، لجهوده الجبارة في تركية شأن الأمة نعم يا فوزية كذلك يكون التعليم وسيلة لكفاحه للوصول إلى استقلال بلادنا إندونيسيا ولكن آه، تم تعيين فضيلة السيد كهاج ديوانتورا آه، رائدا من رواد التعليم الوطني كلامك صحيح ممدوح وزيادة على ذلك نعم. آه، فإن الرئيس كارنو نعم. قد عينه بطلا من أبطال الحركة الوطنية بنفس القرار رقم 305 وذلك عام 1959 ميلادية سبحان الله ما أعظم فضيلته يا فوزية نعم يا ممدوح ولكن يا فوزية هل تعرفين متى توفي هاجر دمنطورة؟ طبعا يا ممدوح أه وقد توفي فضيلته بجوجاكرتا آه. أه في التاريخ الثامن والعشرين من أبريل أه. وذلك عام أبريل. 1959 ميلادية الله Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah. Pemirsa itu tadi dialog antara Mamduh dan Fauzia tentang Ki Hajar Dewantoro. Dan uh, saya ingin sekarang bertanya kepada pemirsa semua dan uh, kita akan jawab bersama-sama di sini. Pertanyaan pertama, hal nahtafilu bi yaumit ta'limil watani fil hadi wal 20 min Abril? Hal nahtafilu بيوم التعليم الوطني في الحادي والعشرين من April Apakah kita merayakan Hari Pendidikan Nasional pada 21 April? Al-Hadi wal Ashrin min April? Ya tentu pemirsa tahu ya kalau 21 April itu hari Kartini bukan hari uh, pendidikan nasional. Jadi jawabannya bagaimana? La bal nahtafilu bihi fil yaumis tsani min April. Uh, maksud saya di sini ini ada teksnya salah ya min Mayu. Tsani min Mayu. Iya. iya. Baik, uh, fa nahtafil al Eid التعليم بعيد التعليم الوطني في يوم الثاني من مايو 2 Mei. Baik. Selanjutnya Mata wulida As-Sayyid Ki Hajar Dewantoro? Kapan lahir Ki Hajar Dewantoro? Ya. Nafs tarikh tadakkarna hadzal yaum. Yaum jawabannya adalah Naam, wulida Sayyid Ki Hajar Dewantoro fi tsani min Mayu عام 1889 miladiyah ya itu tanggal 2 Mei 1889 eh, eh, eh, Masehi ya kelahiran Ki Hajar Dewantoro selanjutnya Mada kana ism Ki Hajar Dewantoro Mada kana Ki Hajar Dewantoro Maksudnya di sini adalah e, sebelumnya Ki Hajar Dewantoro namanya apa? Apa sebenarnya nama asli dari Ki Hajar Dewantoro? Madzaka nasmu Ki Hajar Dewantoro? Jawabannya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Hada itu tulisannya dalam bahasa Arab pemirsa. Namanya kita baca sama-sama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, itu tulisannya walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi kita bisa e, menulisnya dalam bahasa Arab. Inilah dalam e, huruf Arab kita bisa menulis semua nama di dunia ini. Baik, selanjutnya adalah lima dagayara Raden Mas Wardi Suryaningrat ismahu. Ya, mengapa beliau mengganti namanya? Limadha ghayyara ismahu? Jawabannya adalah takarruban ila ammatin nas. Ya, mendekatkan diri kepada masyarakat umum atau rakyat umum. Pertanyaan selanjutnya, limadha qarrara atau limadha qurrira al-yawm min Mayu, yawm at-ta'lim al Ya, mengapa ditetapkan hari 2 Mei sebagai hari na hari pendidikan nasional? Limadha qurrira al-yawm tsani min Mayu yawm at al watani? Ya, jawabannya adalah tizkaran limiladihi wa taqdiran liqifahihi. Ya, untuk mengingat atau memperingati hari kelahirannya dan menghargai perjuangannya tizkaran limiladihi memperingati hari kelahirannya wa taqdiran likifahihi menghargai perjuangannya ada yang keenam ini pemirsa pertanyaan selanjutnya limadha ayyanatil hukumah Ki Hajar Dewantoro batalan min abtalil harakatil wataniyah mengapa pemerintah Indonesia menetapkan Ki Hajar Dewantoro sebagai pahlawan nasional? Ya, ini pertanyaannya begini dalam bahasa Arab. Lima za'ayyanatil hukumah Ki Hajar Dewantoro batalan min abtal al-harakatil wataniyah? Jawabannya kita saksikan juga dalam monitor. Li'annahu ja'alat ta'lim wasilatan lil wusuli ila istiqlali biladina. Jawabannya adalah karena melalui pendidikan negara kita dapat memperoleh kemerdekaannya lil wusuli ila istiqlali biladina untuk memperoleh meraih kemerdekaan negeri kita. Baik, selanjutnya pertanyaan kapan meninggal, kapan wafat Ki Hajar Dewantoro? Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Arab? Mata, mata artinya kapan? Mata tuwfiya Sayyid Ki Hajar Dewantoro? Kapan wafat Ki Hajar Dewantoro? Jawabannya tanggal. Mari pemirsa kita e, mengucapkan tanggal dalam bahasa Arab. Tuwfiya fadilatuhu bi Yogyakarta fi asani e, asamin wal ashrin min abril am 1959 Ya, Ki Hajar Dewantoro wafat di Yogyakarta pada 28 April 1959 Fatu fiya fadilatuhu di Yogyakarta Fi asani wal ashrin min April Am alfin wa tesamia wa tesa wa khamsin Nah pemirsa pertanyaan terakhir dari saya Hankam kam sanatan tuwfiya Sayyid Ki Hajar Dewantoro? Pada usia berapa wafat Ki Hajar Dewantoro? Tadi dalam dialog kita juga sudah saksikan uh, sudah disebut tadi umur berapa ketika wafat. An kam sanah tuwfiya Sayyid Ki Hajar Dewantoro? Ya, jawabannya adalah tuwfiya Sayyid Ki Hajar Dewantoro an sab'ina sana. Beliau wafat ketika berusia 70 tahun. Sab'ina sana 70 tahun. Nah, pemirsa, itu tadi eh, kata-kata, ungkapan serta pertanyaan. Kita sudah melakukan tanya jawab yang uh, intensif ya tentang tema pelajaran hari ini Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya untuk memperdalam materi ini dan juga untuk uh, makin memantapkan kaedah bahasa Arab dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab kita akan berlatih bersama dan pendalaman materi akan dibawakan oleh Al-Ustaz Syamsul Arifin. Tafadhal ya Ustaz. مشكورا يا أستاذ عماني أيها المشاهدون الكرام تعال نبحث عن تراكب الأساسية في هذا الحوار Pemirsa mari kita bahas kita lihat, kita tinjau, kita analisa struktur yang ada dalam dialog tadi. Namun sebelum itu, mari kita lihat struktur pelajaran yang lalu. Al-Tarokib al as Kita sudah belajar ungkapan hal ajabat ke Jakarta ya mamduh. Anda masih ingat? Hal ajabat ke Jakarta ya mamduh Tab'an ya salwa, ajabatni kathiran. Jadi pekan lalu kita bicara tentang Jakarta, eh, kelebihan dan kekurangan saat itu. Nah, tadi disebutkan ada fayadon, ada izdiham. <clears throat> Kalimat berikutnya, lakin hunaka sayani lam yu'jibani, kata Salwa waktu itu. Ya, Anda masih ingat, Mamdu saat itu nah, Mamdo senang tinggal di Jakarta karena banyak gedung-gedung di sini pusat pemerintahan dan lain sebagainya. I, iya, waktu itu diakui oleh Salwa, kemudian ya tapi ada sesuatu yang uh, tidak menarik bagi saya. Saat itu bilang apa? Uh, eh, diham wal fayadon katanya. Iya. Kemacetan dan banjir. Walis diham ra'ainahu fi kulli makan. Ya, kemacetan kita saksikan di berbagai tempat saat itu. Nah masih ingat di sini ada domir ta ni ya nun wikoya dan hu itu adalah uh, sebagai maf'ul bi dari domir nah, itu, saat itu. Oke okay, kita masuk ke materi hari ini at-tarakib al-asasiyah terjadi dah. Dalam dialog tadi kita dengarkan antara Mamdo dan Fauzia ghayyara dan Maswardi Suryaningrat ismau ila Ki Hajar Dewantara takorruban ila amatin nas. Ghayyara dan Maswardi Suryaningrat ismau ila Ki Hajar Dewantara takorruban ila amatin nas. Kemudian kalimat berikutnya, "Wa'tubira al-yawm tsani min Mayu yawm at-ta'lim al-watani tizkaron limiladihi." Jadi tanggal 2 Mei dijadikan hari pendidikan nasional tizkaron limiladihi wa takdiron likifahihi tadi ya wa takdiron likifahihi jadi untuk mengenang hari kelahirannya dan perjuangannya jadi untuk ini lengkapnya begini. Untibir yawmesan min mayu yawme ta'lim matoni takdiran li juhudihi al-jabbaru fi tarkiyati sya'nil ummah. Ada kata takdiran. Pemirsa perhatikan ada kata yang berwarna lain. Takdiran. Tadi tizkaron. Takorruban. Nah. Kemudian Anda masih ingat? Ya jelas ini menghafal semua kalau kita sering baca Al-Quran فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wali an'amikum pada ayat surat apa ini pak? tuh? Surat ah, An-Naba. Fa'ambatna fiha habba kami ambatna artinya kami tumbuhkan fiha fiha itu ke art itu bumi itu haba <laughs> satu benih biji wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqiyatan wa abba eh, buah-buahan dan rerumputan mataan lakum wali an'amikum mataan lakum sebagai mana mataan lakum Ah, mata'an lakum maf'ul najlih. Artinya mata'an lakum kenikmatan kenikmatan bagi kalian dan binatang ternak kalian. Mata'an lakum bali anamikum Kemudian pemirsa pada ayat lain, ada surat lain, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba Iya. illa hamiman wa wassaqo jazaa'an wifaqa ini ada kata jazaa'an wifaqa inna jahannama kanat mirsada nah, ke jahannam merupakan mirsada tempat mengintai hmm. Iya. litogi nama aba bagi orang-orang yang melampaui batas labisi nafia ahqaba mereka akan tinggal di situ selama lamanya berabad-abad la yaduku nafia barda wala syaraba mereka tidak akan merasakan tidak akan merasakan bardan kesejukan wala syaroba juga tidak akan mendapatkan minum illa hamimau wa kecuali air yang mendidih wa dan nanah Masya Allah wifaqo sebagai balasan yang setimpal jaza'un wifaqo <clears throat> ya ini dalam ayat ayat Al-Quran banyak menggunakan uh, struktur semacam ini. Coba kita lihat tadi takoruban ila amatin nas. Titik-titik takoruban tadi kalimat lengkapnya kita sudah baca. Takoruban ila amatin nas. Jadi takoruban di sini diartikan uh, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat umum. Takoruban ila amatin nas tizkaron limiladihi uh, untuk mengingat, untuk mengenang hari kelahirannya. Takdiron li juhudihil jabbar. Takdiron li juhudihi al jabbar uh, sebagai penghargaan bagi perjuangannya yang gigih. Ya. Mata'an lakum wali anamikum sebagai kenikmatan baik kalian dan binatang ternak kalian. Jaza wifaqo sebagai balasan yang setimpal. Uh, pemirsa, ungkapan atau struktur atau bentuk kata semacam itu di dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bi ajli. Uh, maf'ul kita di awal-awal dulu sudah pernah belajar maf'ul bi ismun mansubun. <laughs> Jadi isim mansub yang waqa'a alaihi fil fa'il yang dikenai oleh e, tindakan fa'il pelaku. Nah, di sini juga takorruban mansub, tilkarun, takdirun, mataan, jazaan mansub tapi ini bukan maf'ulun bi. E, disebut maf'ulun di ajli. Apa itu maf'ul di ajli? Nah, ini dia masdarun mansubun yubayyinu sababal fi'li wa illati husulihi. Jadi isim yang mansub yang menjelaskan alasan suatu tindakan master jadi kalau tadi tanyakan Fauzia nanya limada ghayyara kiajar dantar ismahu ada alasan Mamdu jawab takorruban ila amatin nas nah begitu tadi ya, betul. Nah, itu jadi kenapa <clears throat> kiajar dantar atau maswar di sini itu merubah namanya alasannya ingin mendekatkan diri kepada masyarakat luas. Nah itu, e, saya kira tidak terlalu sulit, pemirsa, untuk melatih kita dalam struktur yang tadi saya jelaskan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Perintahnya akmil al-jumal al-atiyah kalimat kalimatil munasibah. Akmil al-jumal al-atiyah kalimat kalimatil munasibah. احتفل الشعب الإندونيسي باليوم الثاني من مايو لميلاد كي حجر ديوانتورا ada beberapa pilihan untuk melengkapi itu. Ada ta'arrufan, ada tilkaron, ada ma'rifatan, ada muhtariman. Ya. Silakan yang mau masuk Iya. Coba, ini kalau mamdu jawabannya <clears throat> mungkinnya sudah soal. Ah, iya. ah, Wah, wow, ini sudah masuk. Enggak <laughs> jadi mamdu. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, saya mana minta Tuti. Tuti. Taib. Aina ya sudah Tuti? Maaf. Eh, Aina? Min Cilacap, Jawa ah Ah, Jawa Wusto. Taib. Alan wasalan. طيب أكملي Siku. أكملي أكملي هذه الجملة بإحدى الكلمات الموجودة هنا Ihtafalat Sa'bul Indonesia Bil Yaumis Tani Min Mayu Hmm. Terputus. Terputus pemirsa, sayang sekali. dan jadi uh, Fauziah mau melengkapi? Boleh. Nah, gimana? Coba tolong ditampilkan. Hmm. Ihtafala Syambul Indonesi bil yaumi tsani min Mayu tidkaran limiladi Ki Hajar Dewantara. Tidkaran limila di. Nah, baik. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana yang minta kalim? Ayu. Ayub. Tayyib, saya Taib. Ini saya Taib. Min Jambi. Min Jambi. Taib, ahlan wasalan. Taib, akmil hadil jumlah. aku mamduh fi Jakarta mundu siti sanawatin lil ilmi. Tolaban lil ilmi. Tolaban lil ilmi. Tayyib. aku mamduh fi Jakarta mundu siti sanawatin tolaban lil ilmi. Mamdo tinggal di Jakarta sejak enam tahun lalu tolaban lil ilmi artinya apa jadi pemdega untuk untuk menuntut ilmu untuk menuntut ilmu jadi menuntut ilmu jadi alasan kenapa dia tinggal di Jakarta begitu nah itu tadi yang disebut dengan maf'ulun di ajli nah saya terima kasih Pak Bayu terima kasih pemirsa as-su'al salis zarus suyah min anhai alam biladana fi musyadati manazirihal jamilah. Silakan Anda yang uh, uh -uh. Zara suyah min anhai alam biladana fi musyahadati manadiril jamilah. Baik, Assalamualaikum. Baik, minta kalim? Miftah dari ini Palangkaraya. Eh, Miftah pelanggaraya Baik, ahlan wa sahlan ya Miftah. Ahlan bik ya Ustaz. طيب أكمل هذه الجملة زار السياح من أنحاء العالم بلادنا في مشاهدة مناظر الجميلة Hmm. Raghiban. راغبا Naam. راغبا وإذا أنا أريد آه، أن تكون الجملة من مفعول لأجل يعني راغبا طيب kita cek Ragbatan. Ragbatan atau ragiban? زار السياح السياح من أنحاء العالم بلادنا hmm? راغبا في مشاهدة مناظرها الجميلة راغبا أو رغبة هناك آه، جزء آه، كل- كلمتين نعم آه، هناك كلمتان أظن أن أن أني أعتقد أعتقد هناك Rokubatan Ustaz. Rokubatan atau oh, rokiban? Rokubat Baik. <laughs> Ah, Rokubatan rokbatan ya ah. Ah, eh. Bagus, Rokubatan Terkecoh oleh rokiban ya. <laughs> Coba kita tanya Dawud ya. Oh, itu udah masuk. maksudnya kita tanya ke dia. terima kasih Pak ini pelanggan tadi. Assalamualaikum. Eh, eh, Assalamualaikum. Ah, terputus. Coba Daud yang tadi itu apa salahnya rogiban tadi itu? Iya pak, kalau rogiban itu kan seperti pengertian maful ajli tadi ya harus masdar. Hmm. Sedangkan rogib itu kan fa'il. Isim fa'il. Nah, makanya salah. Salah. Yang benar ya rogbah tadi. Rogbatan. Jadi dia bukan masdar. Rogiban itu ismu fa'il. Iya. Nah itu. Dan itu salahnya kuadrat. <laughs> Kalau dia hal harus sesuai dengan sahibul hal. Sahibul halnya jamak. Itu rogbin ah, itu ya. Rogibina kalau. Hmm. hmm. Tapi itu hal. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana mutakallim? Muhammad Syukran Ciputat. An ah, Muhammad Syukran Ciputat. Nah, Ciputat. Alon nih. Ciputat. Ciputat apa Baik, anfaqul muslimun ba'du amwalihi ridallah. Hmm. أكمل هذه الجملة بإحدى الكلمات الموجودة هنا امم ابتغاء رضا الله ابتغاء Ibtigoan. Ibtigoan atau rojian? Ibtigoan, insyaAllah. Ibtigoan, di mana? Leis rojian. Ayo, iya, iya, yuktabi iya, ridallah fi infaqih. Wah, wah rojian? Rojian? Apa salahnya rojian? Eh, eh, eh, Fakat ibtigoan, insyaAllah. <laughs> iya bagus. <laughs> Ini kasusnya sama dengan sebelumnya tadi. Rojian bentuk isim fa'il ya. Sedang maful mod maful dia jeli bentuknya masdar. Nah. <laughs> Baik, Pak Sukron, Sukron Jidan. Afwan, ya, Terima kasih. Baik. Hmm. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, mana mutakallimah? Ummu Rara min Garut. Um, Uh, tolong uh, volume televisinya dikecilkan. Um Rara min Garut. Um Laila. Baik, Um Laila. Hmm. Rara. Um Rara. Um Rara. Nah. Baik. Hayyanatil hukuma ki haja dewantara batalan minal haraka watonia. Lahu. Baik, akmili hadil jumlah. Muka ijtihadan istihadan. Naam. طيب اجتهادا eh, afwan, afwan. Mukarraman. Mukarraman. Ah. Mukarraman? Naam. Mukarroman atau takriman ya. Nah itu dia. <laughs> mukarroman apa eh, takriman? Mukarroman. Mukarroman. Oh mukarroman. Mukarroman. Hmm, Mukarraman. Coba yeah. kita cek. Uh, eh, Robi. Bu Umu kita cek ke Fauzia ya. Kita gitu, tanya yeah. Fauzia. Gimana Fauzia? Uh, takriman. Takriman kata Fauzia. Uh. kita tanya alasannya. Kenapa takriman? Ya, Fauzia? Karena dia kan membutuhkan masdar. Masdarnya itu takrim. Uh, masdar. Katanya uh. masdar itu. Bukan itu wazan taf'ilat. Oh iya, masdar oh, ya. Iya. <laughs> iya. Kalau wazannya terserah saja. <laughs> Oke, okay, jadi takriman lahu. Ya, sebagai artinya berarti sebagai penghormatan. Iya, penghormatan. Bagus. Terima kasih. Ya. Terima ya, kasih. Apa? <clears throat> Baik, pemirsa, ini ada kata lain, bentuk lain lain. Kawin jumlatan ala til jumlah allati nah anha. Coba buat kalimat dalam bentuk yang seperti yang kita bicarakan tadi, <clears throat> yaitu polanya uh, eh, maf'uli ajli Silakan yang berminat untuk membuat kalimat sempurna dari kata-kata takarruban ila. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana yang mutakallim? Ali Mutakallim. Ali? Ali. Ayib. Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Baik. Kawin jumlatan mufidatan min hadhil kalimah takoruban lah mana gila hmm. uh, ah, ngambil ruangah takoruban eh terus eh, usalli kulla waqtin taqarruban ila Allah. Ah, usalli kulla waqtin taqarruban ila Allah. Hmm. Ila Allah. Bagus, bagus sekali, Pak. Iya. Baik. Afwan. Terima kasih. Yang kedua, kata raidan. <clears throat> Raidan ini Ya, kebetulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik, mana minta kalimah? Nung da, min Bandung. Oh, Nung Bandung ini langganan kita rupanya. <laughs> Baik. Ah, min UPI Bandung ya. Baik, ahlan wa sahlan. Ij'ali jumlatan datang fiha kalimah ra'idan. Ra'idan. Mama nang ra'idan? Ah, penting mana ra'idan. ah, <laughs> ah tadi ngikuti dari awal? Raid. Coba kita tanya Daud. Eh, Daud ya, eh, Mamdo. dan pelopor atau pencetus? Ah, pencetus, pelopor. <laughs> Ya. Artinya perintis, pelopor. Nah, itu silakan. Hajar Dewantara Raidan Ra'idan Ab Ra'idan Ab ya. Iya. Ini Roidan ini kebetulan mansub ya. Ki Hajar Dewantoro, Roidan. Eh, kalau itu khobar. Di Indonesia. Hmm? Ulangi lagi. Ki Hajar Dewantoro, Roidan. Tarbiyah Bila di Indonesia. Ah. Coba kita minta uh, bantuan Ustazah Aman nih. <laughs> Pak Nunung ya. Coba. Ya. Apa? Raidan. Hmm. Raidan. Ya. Uh, bisa kalimatnya seperti hewar tadi atau dialog tadi mm -hmm. ada uh, eh, yinat Al-Hukuma Ayanat Al-Hukuma Ayanat Al-Hukuma Ki Hajar Dewantara uh, uh. Ra'idan Ra'idan ruwadi Min ruwada al-Indonesia Ah itu dia kalimatnya Tepat sekali Baik Baik ini uh, Coba Soal penutup Rotib al-Kalimat uh, Rotib al-Kalimat alati Putus <laughs> Silakan masih masuk Oh, habis waktu. <laughs> طيب أيها المشاهدون الكرام انتهى الوقت وشكرا على حسن اهتمامكم ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله وأفيد الفرصة لمريا كتبه Syukran jazilan ya Ustaz Syamsul Arifin wa syukran ya Ustazah Amani Lubis. apa Ayyuhal musyahidun al-kiram laqad intaha darsunal yaum Ana Maria Kiftia wa jami'il mas'ulina fi hadzal barnamaj Nashkurukum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum Wa sanaltaqi insyaallah fil usbu'il qadim Fil usbu'il madhi Bidars jadid wa bil hiwaril jadid Pemirsa demikian tadi telah sama-sama kita telah saksikan pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan pelajaran bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi hanya di TVRI. Akhirnya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.